Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan Mukhtasar Al-Fusul fi ar Rasul, kita lihat satu pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim, apakah lafaz hadis sebelumnya yang yang bunyinya au yamassu min tibi baitih mengisyaratkan jika harus memakai barang milik kita sendiri atau pribadi tanpa harus meminta-minta dari orang lain? Naam. Ini juga bisa dia ambil pendalilan situ. Menggunakan minyak wangi milik sendiri. Paham ya? Bukan minta-minta orang lain eh, minta sedikit dong. Punya antum minyak wanginya apa? Punya anak silver, punya anak Casablanca ya. Minta dikit. Nah, hindari. Minta-minta haram, tasawul. Paham ya? Hindari ya. Minyak wangi pun enggak boleh minta-minta kasih, alhamdulillah. Kalau enggak dikasih, jangan minta. Nah, ingat-ingat ya. Kalau enggak dikasih jangan minta, nah minta dikit dong, baunya enggak enak. Ya salah sendiri. Paham ya? Nah, jangan minta-minta. Paham ya? Intinya minta-minta itu haram barakallahu fiik. Hatta minyak wangi. Cuman ada hadis Enggak boleh nolak pemberian minyak wangi. Jadi kalau antum kasih minyak wangi, anak enggak mau. Nolak itu malah melawan dan juga menentang hadis kalau tidak ada udzur syar'i. Ingat-ingat ya. Eh, disebutkan dalam hadis itu bahwasanya kalau ada orang ngasih minyak wangi enggak boleh nolak. Kecuali ada udzur syar'i, mungkin dia sakit, eh, penciumannya rusak misalkan. Paham ya? Itu boleh dia menolak, tapi kalau hukum asalnya diterima. Paham ya? Yang dilarang itu minta-minta. Disebutkan kemarin kalau dapat keutamaan diampuni dosanya antara Jumat dan Jumat yang akan datang atau Jumat yang lainnya itu kan syaratnya apa? Kemudian memakai wangi-wangian dari minyak wangi rumahnya. Berarti punya dia sendiri. Paham ya? Bukan minta-minta. Hindari ya. Nah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar tragedi perang Khaybar. Perang Khaybar melibatkan berapa pasukan, Esan? Dari kaum musyrikin berapa pasukan? Dari kaum muslimin berapa pasukan? Nah, dari pasukan orang-orang Yahud Khaybar ribu. Dari kaum muslimin berapa? Kurang lebihnya 1.400 atau 1.600 pasukan. Kemenangan di tangan siapa? Kaum muslimin. Paham ya? Terjadi pada tahun berapa? Bulan apa? Bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Apakah ada kisah yang mengharukan pada peperangan tersebut? Ewa? Ada kisah yang mengharukan enggak? Apa? Mengharukan atau menyedihkan kisahnya? Ewa? Labas, ayo dibantu. Ada kisah yang menyedihkan enggak situ? Perang Khaybar. Hah? Meninggal Rasulullah. Yang pertanyaannya ada enggak kisah yang menyedihkan? Eh, ada? Ada kisah yang menyedihkan kemarin. Apa itu? Antum Awa. Rasulullah diberi apa sate kambing oleh seorang wanita Yahudiyah. Siapa perempuan tersebut namanya? Antum? Zainab bintu eh, bintul Haris. Zainab bintul Haris. Suaminya siapa namanya? Siapa? Salam bin Mishkam. Paham ya? Kurang ajar ngasih eh, pot, eh, sepotong daging kambing Eh, daging kambing panggang itu ya, ternyata ada racunnya ternyata. Rasulullah meninggal nggak dengan sebab itu? Saat itu? Tidak. Tapi ada sahabat yang meninggal. Nah, ini titik beratnya. Ada sahabat yang meninggal dengan sebab apa? Karena ikut makan apa daging kambing tadi itu. Siapa sahabat ini? Antum? Siapa sahabat yang meninggal kemarin? Yang akhirnya Rasulullah membunuh perempuan tadi? Siapa? Ewanam. Eh, na'am. Bishr bin Barak bin Ma'rur. Paham ya? Akhirnya Rasulullah meminta agar memanggil perempuan tadi, nah akhirnya dibunuh perempuan tadi. Na'am. Itu kesimpulannya. Kemudian salah satu ghanimah, harta rampasan perang mendapatkan seorang wanita di situ. Paham ya? Yang akhirnya Rasulullah SAW nah membebaskannya dan memerdekakannya dan menikahinya. Siapa perempuan tersebut? Siapa perempuan tersebut? Antum Ewa. Sofiyah bintu Huyai. Ewa Sofiyah bintu Huyai ya. Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah wa qatima 'ala an-nabi sallallahu fi ghazwati Khaybar ba'da faraghihim min al-qital Ja'far bin Abi Talib. Kemudian setelah selesai peperangan, setelah perang Khaybar selesai, tiba-tiba datanglah kepada Rasulullah SAW. Siapa? Ja'far bin Abi Talib datang. Datang dari mana? Kita lihat. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib wa ashabu dan para sahabatnya mimman baqiya muhajiran di ardil Habasyah. Dari kalangan orang-orang yang masih tersisa hijrah, enam yang semula hijrah di tanah Habasyah. Pulang mereka kembali. Paham ya? Kembali bertemu Rasulullah SAW. Paham ya? Karena hijrah pertama ke mana? Habasyah kan ke Ethiopia kan? Wa fi sahabatihim. Kemudian di tengah-tengah mereka sahabat mereka ada juga Abu Musa al-Ash'ari fi jama'atun al-Ash'ariyin yaziduna ala sab'in. Di tengah-tengah kedatangan para sahabat tadi itu datang pula Abu Musa al-Ash'ari dan juga sekelompok dari kalangan Ash'ariyin lebih dari 70 orang. Lebih dari 70, lebih dari 70 orang. Ash'ariyun ma'ruf dan Yaman ya. Wa qatima alaihi Abu Hurairah wa akharun. Datang juga Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Fa'atahum Rasulullah SAW minal maghanim kama arahullah azza wa jal. Akhirnya Rasulullah memberikan kepada mereka nam sebagian ghanimah harta rampasan perang sebagaimana Allah Taala perlihatkan dan tampakkan na'am barakallahu fikum di hadapannya. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam li Ja'far sampai sampai karena senangnya Rasulullah ya, Ja'far bin Abi Thalib datang, Ja'far bin Abi Thalib itu apanya Ali bin Abi Thalib ini? Apanya? Ali bin Abi Thalib ini Ja'far bin Abi Thalib berarti apanya? Eh? Apanya? Saudara ya? Saudara, na'am. Ja'far bin Abi Talib, na'am. Kita lihat sini. Karena begitu senangnya Rasulullah mengatakan oleh Ja'far, "La adri bi ana usar." Abi Fatih Khaybar am bi Ja'far. Bayangkan nih, Rasulullah senang sekali. Setelah menang perang Khaybar, didatangi para tamu tadi itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Aku enggak tahu." Eh? Dengan Mana antara keduanya yang membuat aku senang? Aku dibikin senang dengan yang mana antara keduanya? Dengan kemenangan perang Khaybar atau dengan hadirnya Ja'far Itu loh. Karena senang sekali itu ya. Nam walamma qadima alaih kemudian tatkala Ja'far datang kepada Rasulullah qama wa qabbala ma baina ainai. Akhirnya Rasulullah langsung berdiri dan mencium Nam di antara apa? Di antara kedua matanya, menunjukkan senang. Wa qad tushhida bi Khaybar minal muslimin nahwu 20 rajulan radhiyallahu anhum jami'ihim. Dan sungguh di perang Khaybar tersebut dari kalangan kaum muslimin yang meninggal mati syahid itu kurang lebihnya 20 orang. Anda melihat di belakang itu ya, 20 orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ewa. Berikutnya Fathu Fadak. Kemenangan perang dikenal dengan apa? Fathu Naam Fadakin. Walamma balagha ahla Fadakin ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli Khaybar ba'athu ilaihi yatlubuna sulha fa ajabahum fa kanat mimma lam yujib al muslimin alaih bi khairin wa rikab masyaallah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang dilakukan kepada penduduk Khaybar, orang Yahud Khaybar, dikepung kan kemarin, dikepung akhirnya mereka kalah kan. Nah, kabar ini sampai kepada penduduk nama apa? Fadak. Langsung mereka mengutus utusan minta damai bayangkan. Belum diperang ini. Baru dengar kabar langsung mereka mengutus utusan ngajak damai. Rasulullah SAW memenuhi permintaan tersebut damai. Dan ini termasuk salah satu tragedi yang apa yang kaum muslimin tidak perlu payah-payah. Paham ya? Nah, tidak perlu eh, nah barakallahu fikum menggunakan kuda tidak pula apa melakukan perjalanan. Maksudnya apa? Lewat tenang, aman. Karena mereka sendiri belum diperangi dan minta damai duluan. Paham ya? Seperti itu. Yang terakhir, Fathu Wadil Qura. Kemenangan lembah namanya lembah Al-Qura Wadil Qura. Wa raja'a ila al-Madinah ala Wadil Qura faftatahahu wa qila innahu qatala fi wallahu alam. Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah melalui wadi namanya Wadil Qura. Akhirnya diberikan kemenangan, ada juga yang mengatakan sempat perang sebentar. Kesimpulannya kemenangan terus berlangsung sampai beliau sampai ke Madinah setelah perang Khaybar. Nah barakallahu fiikum adapun umratul qada insyaallah pada pertemuan yang akan datang rabbil alamin.